Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan dan alhamdulillah sudah seminggu tidak terdengar lantunan-lantunan tilawah di ruangan-ruangan Anda, di mobil saudara dan semuanya merasa kehilangan. Ini menunjukkan mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan bahwa ketika kita sudah senang dengan lantunan ayat-ayat Allah, kita senang dengan penjelasan bagaimana firman Allah dijelaskan oleh para dai dan juga demikian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ini merupakan tanda-tanda kebaikan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayyatuhu fa mu'min." Barang siapa yang membuat dia senang kebaikan yang dia lakukan dan membuat dia sedih kesalahan yang dia lakukan maka itulah tanda orang beriman ikhwal fiddin benar roja semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita sekalian melanjutkan kajian yang sempat seminggu terputus mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala yang besar kepada para muslimin semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan balasan yang setimpal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian tasyatul nufus, kita sudah membahas tentang ar-raja, al-khauf war-raja, di mana raja adalah merupakan suatu harapan, yaitu mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan ar-raja yang benar adalah seperti orang yang menanam benih yang baik di ladang yang subur, kemudian dia menjaganya, kemudian dia siram, dia rawat, lalu menunggu hasilnya. Itulah roja yang benar, itulah harapan yang benar. Tidak seperti orang yang menanam benih yang dia pilih sembarangan, kemudian dia tanam juga sembarangan di tanah yang tidak subur, kemudian dia menunggu, tidak dirawat, menunggu hasil, maka ini bukan merupakan roja yang benar, bukan harapan yang benar, namun adalah orang-orang yang tertipu. Inilah permisalan bagi orang yang ketika dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan, justru malah dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, kemudian dia menunggu ampunan Allah, mengatakan bahwa Allah Maha Pengampun, memang itu benar, namun kalau tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah, maka tidak dikatakan sebagai roja. Dan ketahuilah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, janganlah mereka berputus asa mengharaplah kepada Allah dengan roja yang benar. Artinya, tinggalkan perbuatan dosa, kemudian lakukan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53 Allah berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas kepada diri mereka janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan sesungguhnya Allah dialah Maha Pengampun dan Maha Penyayang dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabiyun فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته في ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله أرحم بعبده المؤمن من هذه على ولدها رواه البخاري ومسلم Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau berkata, ada seorang tawanan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ketika istri dari tawanan tersebut berjalan di mana ia mendapatkan seorang bayi dari tawanan tersebut lalu mengambilnya dan ditempelkan di perutnya kemudian disusui maka Rasulullah Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat Apakah bagaimana pendapat kalian? Apakah wanita yang menyusui anaknya tersebut akan melemparkan ke dalam api? Ya, maka para sahabat menjawab, La wallah tidak ya Rasulullah demi Allah tidak mungkin. Karena tidak mungkin seorang ibu yang menyusui anak bayi dengan kasih sayangnya lalu dilemparkan ke dalam api tidak mungkin. Karena apa? Karena besar kasih sayangnya. Karena apa? Karena besar kecintaan kepada anak tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu arhamu bi abdihi mu'min min hadihi ala waladiha. Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya yang beriman dibandingkan dengan ibu dengan wanita ini ketika dia menyusui anaknya. Maka ketahuilah pendengar roja, saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Jangan berputus asa. Allah Maha Kasih. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian melakukan perbuatan dosa di siang hari dan siang di malam hari, dan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, akan aku berikan ampunan kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku kalian, melakukan perbuatan dosa di siang hari dan malam hari, dan aku mengampuni semua perbuatan dosa itu. Jangan putus asa, minta ampunan kepada aku, pasti aku berikan ampunan. Dan Allah sayang kepada hambanya yang beriman. Melebihi kasih sayang seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, yang tidak mungkin dilempar ke dalam api. Dan rahmat Allah telah mengalahkan marahnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna rahmati taglibu ghadabi bahwa rahmatku mengalahkan sifat marahku. Maka kita minta kepada Allah dengan cara yang benar. Kalau kita memiliki sifat roja, miliki sifat roja yang benar. Jangan sampai membiarkan diri kita berkubang di dalam perbuatan dosa, tidak mau minta ampun kepada Allah, apalagi meremehkan dosa, kemudian mengatakan, kita harus arroja, ya harus berharap, harus optimis. Mengatakan bahwa Allah SWT maha pengampun. Tidak demikian. Namun, kita tinggalkan perbuatan dosa, kemudian kita minta ampun kepada Allah, dan melakukan kebaikan, lalu kita berharap akan ampunan Allah. Itulah arroja. Kalau tidak demikian, itulah namanya al-magrur, yaitu orang-orang yang tertipu. Yahya bin Mu'ad mengatakan, min al-azamin indi iltimadi fid dunub ma'araja'il afwi min ghairi nadamah. Di antara tertipu yang paling besar bagiku adalah dia tetap berada pada dosanya dengan mengharapkan ampunan tanpa menyesal dengan perbuatan dosanya. Watawakku al-qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'ah. Dan dia tidak melakukan ya mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan melakukan ketaatan jadi mendekatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk perbuatan ketaatan kepada Allah. Wantizar zara'il jannah bibadr nar. Menunggu panen sorga dengan apa? Dengan benih-benih api neraka. Artinya dia menunggu balasan sorga. Namun yang ditanam, yang dilakukanlah perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Wa talaba daril muti'in bil ma'asi dan dia mengharapkan negeri orang-orang yang taat yaitu surga dengan melakukan perbuatan maksiat wantidhar jaza bi ghairi amal menunggu, menunggu balasan tapi tidak mau melakukan amal perbuatan yang baik watamanni 'ala Allah azza wa ma'al ifrat dan dia berangan-angan mengharapkan pahala dari Allah, ampunan dari Allah, ma'al ifrat namun dia tetap mengesampingkan atau meremehkan perbuatan-perbuatan baik. Maka seorang penyair mengatakan, Tarjun najaja walam tasruk masalikaha, inna safina tala tajri ala liyabas. Engkau mengharapkan keberuntungan, engkau mengharapkan keberhasilan, engkau mengharapkan kesuksesan. Akan tetapi engkau tidak melalui jalan-jalan yang harus ditempuh untuk meraih kesuksesan itu. Ketahuilah bahwa perahu tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan. Kalau ingin selamat di atas daratan, pakailah alat transportasi yang ada di atas darat. Kalau ingin selamat di laut, maka pakailah transportasi, alat transportasi yang dipakai di atas laut. Jangan menggunakan kapal di atas darat dan tidak mungkin kita menggunakan, menggunakan mobil di atas laut karena memang bukan jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata latazi 'alal yabas. Engkau mengharapkan keberuntungan, mengharapkan keselamatan, mengharapkan keberhasilan, mengharapkan kebaikan, tapi tidak melakukan cara-cara yang mencapai kebaikan itu, keberhasilan dan keberuntungan itu. Sesungguhnya perahu tidak berjalan di atas daratan. Bagaimana mungkin orang mengharapkan panen dari padinya sementara dia tidak memilih benih-benih yang baik, tidak mengairi dengan baik. Bagaimana seorang mengharapkan surga sementara bergelimang dengan perbuatan dosa? Bagaimana dia mengharapkan ampunan Allah sementara dia tetap berada pada perbuatan dosanya? Namun dia menyangka Allah maha pengampun. Allah memang maha pengampun. Namun jangan kita melakukan perbuatan dosa tanpa menyesal. Melakukan perbuatan dosa tidak meninggalkannya lalu mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah. Ar-raja yang benar adalah ketika dia berupaya minta ampun kepada Allah dari perbuatan dosa yang dilakukan, meninggalkannya, kemudian menggantikan dengan perbuatan baik, maka ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, itu akan menghapusnya. Baru setelah kita menghapus, mengikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sayap yang tidak mungkin dipisahkan dari sayap roja adalah al khawf al roja wal khawf al khawf wal roja Maka keduanya harus ada pada seseorang. Bina al khawf adalah sautullah yasuku bihi ibadah ilal ilmi wal-amal liyanalu bihi mal-qurba min Ta'ala. al khawf merupakan cemeti Allah di mana Allah menggiring hambanya kepada ilmu dan amal agar mereka mendapatkan dengan ilmu amal tersebut yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-khauf yaitu takut adalah ta'allumul qalbi wa ihtiraquhu disebab tawaqqu'i makruhin fil istiqbal. Ya. Bisa diartikan al-khauf atau takut adalah ta'allum al-qalb, sakitnya hati dan terbakarnya hati Disebabkan apa? Disebabkan terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi. Yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu al-khauf huwa alladhi yakufful jawarih anil ma'asi wa yuqayyiduha bit-ta'at. Oleh karena itu dengan takut inilah yang bisa apa? Dia yang bisa mencegah anggota-anggota badan kita dari berbuat maksiat kemudian mengikatnya anggota badan tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang memiliki rasa takut, dia akan menahan lisannya untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak diridhai oleh Allah, menahan lisannya untuk tidak menyakiti saudaranya karena dia tahu bahwa Nabi bersabda al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi Orang Islam adalah orang yang selamat orang lain dari lisan dan dari tangannya. Dia tahu tidak akan menyakiti saudaranya dengan tangannya karena orang Islam adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Orang yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Dia tahu bahwa menyakiti orang adalah perbuatan dosa karena takutnya kepada Allah kemudian dia tahan dirinya. Dengan takut kepada Allah, dia berupaya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan takut kepada Allah, dia berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan tetangganya. Dengan takut kepada Allah, maka dia menahan semua anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan dirinya kepada muka Allah, lalu mengarahkannya kepada apa? Yaitu kepada perbuatan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama di antaranya Abdullah bin Abbas mengatakan laisal ilmu an kasratil hadis walakinnal ilma an kasratil khasyah. Bukannya ilmu itu banyaknya ngomong tapi ilmu itu banyaknya apa? Banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Hasan Al Basri mengatakan ilmu itu ada dua, ilmu lisan wal ilmu fil qalb. Adapun ilmu lisan ini menjadi hujah atas hamba di hadapan Allah menjadi alasan Allah nanti untuk bumerang bagi hamba tersebut. Adapun al ilmu qalbi itu adalah ilmu anna al ilmu an fi, ilmu yang bermanfaat, yaitu rasa yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan rasa takut yang dimilikinya menahan semua anggota badannya untuk melakukan perbuatan maksiat dan ketika terjerumus segera dia kembali kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Dan sering kita dengarkan bahwa para ulama sebagaimana disebutkan oleh Sufyan as sauri di Nukil Al-Hafidh Ibnu dalam tafsirnya ada tiga macam ada orang yang mengerti tentang Allah marifatullah, mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak mengerti banyak tentang perintah-perintah Allah, maka dia dikategorikan orang yang takut kepada Allah. Yang kedua orang yang mengerti tentang Allah, ma'rifatullah, mengerti tauhid rububiyah, mengerti tauhid uluhiyah, faham tauhid asma wa sifat. Dan banyak mengerti tentang perintah Allah, ngerti syariat syariat Allah, maka ini lebih utama dari yang pertama, yaitu orang yang takut kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mengerti tentang Allah, meskipun banyak mengerti tentang perintah Allah, tentang syariat, syariat, syariat Allah, maka orang yang ketiga ini karena tidak mengertinya tentang Allah, maka tidak dikategorikan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang ngerti tentang Allah, bahwa Allah Maha mendengar, mendengar apa yang kita ucapkan ketika kita berbisik dengan teman kita, mendengar apa yang kita bisikkan dalam hati kita, maka kita pun tidak akan berkhianat. Kita pun tidak akan mengatakan sesuatu meskipun itu hanya dalam hati. Karena apa? Karena Allah Maha mendengar, karena Allah Maha tahu. Allah Maha mendengar. Sehingga orang yang memiliki rasa takut kepada Allah jangankan sampai keluar, hatinya pun akan dia redam. Ketika dia membisik atau terbisik dalam hatinya ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang merugikan saudaranya, bisikan-bisikan yang sekiranya bisa merusak orang lain, merugikan orang lain, maka dia redam. Karena apa? Karena rasa takut kepada Allah. Karena apa? Karena Allah Maha tahu dengan bisikan hatinya. Wal khawful qasir yad'u ila al-ghiflah wal jur'a ala az maka orang yang memiliki sedikit rasa takut, yang mengurang rasa takutnya kepada Allah, maka akan mudah orang tersebut diajak atau akan mengajak kepada apa? kelalaian dan keberanian untuk melakukan perbuatan dosa. Wal ifrati fil khawfi wal ifratu fil khawfi da'u ila al wal qunut. Dan orang yang al-ifrat ya wal ifratu fil khawf yad'u ila al-ya's wal qunut. Yaitu orang-orang yang meremehkan rasa takut, maka atau orang berlebihan dalam rasa takut itu akan mengarah kepada keputusasaan. Naudzubillah min dzalik. Karena memang benar ketika ada seseorang yang mengatakan kepada saya bahwa orang ini selalu takut melihat ibunya, saudaranya perempuan gak pakai jilbab dia takut. Namun berlebihan. Ifrat yaitu berlebihan dalam rasa takutnya tidak seimbang dengan roja. Apa yang dilakukan? Dia menyendiri. Dia takut kenapa saudara perempuannya tidak memakai jilbab. Dia takut kenapa ada orang-orang tidak mengerjakan sholat. Tapi takutnya berlebihan dan tidak pada tempatnya. Sehingga apa? Ya dong ilal ya'is wal kunut. Yaitu bisa mengarahkan orang kepada keputusasaan. Akhirnya dia apa? Yang dilakukannya tidak melakukan apa-apa, tidak sholat, ya tidak belajar, tidak mengerjakan apa-apa. Kemudian mengatakan takut, tentu ini merupakan takut yang salah. Ya. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus dimiliki. Wal khauf in Allah taala taratan yakunu li ma'rifatillah taala wa ma'rifati sifatihi wa annahu law ahlaka alamin lam yubal wa lam yamnahu mani'. Maka takut kepada Allah itu bisa timbul dengan apa? Dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Usul Salasah, wa'lam rahimakallah, yajibu alaina arba'u. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilm wajib bagi kita mempelajari empat perkara. Yang pertama al-ilm. Al-ilmu yaitu wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu din Islamil adillah. Yaitu ilmu yang pertama. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika seseorang memiliki ilmu tentang Allah, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Bagaimana tidak? Karena di dalam tauhid Allah wa sifat di situ di diajarkan bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah cepat hisabnya, bahwa Allah merupakan zat yang Maha tahu atas segala sesuatu. Sehingga kita tidak bisa tersembunyi dari apapun. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an ma taskutu min warakotin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh di tengah hutan berantara yang belum pernah dijamak oleh seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dengan pengetahuan seperti ini, dengan marifatullah seperti ini akan melahirkan rasa takut. Kalau tidak, sungguh kita merupakan orang-orang yang benar-benar zalim kepada dirinya. Wa taratan yakunu li jinayah min abdi bimuqalafatil ma'asi dan bisa jadi rasa takut itu karena banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Watarotan watarotan yakuru bihima jami'an atau bisa jadi rasa takut timbul disebabkan kedua-duanya bisa jadi dengan ma'rifatullah dan juga dengan banyak dosa yang lakukan sehingga memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bihasabi ma'rifatihi bi'in bi atau dia mengetahui aib-aib dirinya, kekurangan dirinya, perbuatan dosa yang ia lakukan. Sehingga dengan perbuatan dosa yang lakukan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatihi bi jalalillahi taala wa dan juga rasa takut timbul dengan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala serta kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa annahu la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Karena Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan, namun mereka lah yang akan ditanya. Maka bisa rasa takut timbul disebabkan mengerti dan memahami marifatullah dan juga bisa timbul dengan apa? Dengan banyaknya dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia menyadari perbuatan maksiat itu sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengerti tentang Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana beliau bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, Wallah ini la lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khasyah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Demi Allah, inni la lamuhum billah Sesungguhnya aku para orang yang paling ngerti, orang yang paling tahu tentang Allah. Wa asyadduhum lahu khasyah. Dan orang yang paling takut dibandingkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika asy dipanggil, Ya alim, wahai orang alim. Apa kata beliau? Innamal alim man yashallah. Sesungguhnya orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau berkata, "Kafa bi khasyatillah ilman wa kafa bil iktirar jahlan." Cukuplah seorang dikatakan dengan takut kepada Allah dia dikatakan memiliki ilmu dan cukuplah dikatakan kepada seorang al-iktirar dia tertipu ya yaitu dikatakan bodoh kalau dia itu tertipu. Maka di sini dengan bertambahnya ilmu seharusnya bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada semua yang mendengarkan siaran ini dan juga kepada diri kami pribadi semakin bertambah ilmu hendaklah mari kita bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali pertanyaan muncul bagaimana saya sudah mempelajari dakwah sunnah ini sudah kurang lebih dua tahun tapi terasa hampa. Maka hal ini harus bertanya kepada dirinya sejauh mana dia mempelajari sunnah, sejauh mana dia mempelajari ilmu. Karena kalau orang itu bertambah ilmunya akan bertambah rasa takut, dan ketika bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan merasa lebih senang. Ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena takut termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan laisal khaif man yabki wa yamsa ainai bal man yatruk ma yakhafu an yu'aq an yu'aqaba alaih. Bukanlah orang yang takut, orang yang menangis dan mengusap kedua air matanya. Akan tapi orang yang takut adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang ditakuti akan mendapatkan siksa darinya. Maka orang yang takut kepada Allah adalah orang yang selalu mencoba berusaha dirinya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun juga air mata mengalir, ya. Karena apa? Karena rasa takut kepada Allah, sebagaimana juga yang dilakukan oleh para salafus soleh. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau sholat beliau menangis. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Beliau pernah membaca surat atur sehingga sampai kepada inna azab rabbika lawaqi sesungguhnya ada Rabbmu benar-benar akan terjadi maka beliau menangis dan sungguh benar-benar menangis ya sampai beliau sakit sampai beliau sakit demikian dengan Osman bin Affan ketika beliau berdiri beliau datang suatu kuburan beliau menangis sampai membasahi jenggot beliau dan beliau mengatakan, "Lau annani bainal jannati wan nar, wa la adri ila ayyatihima asir." Lakhtartu an akun ramadan qabla an a'lam ila ayyatihima asir. Ketika beliau mendatangi suatu kuburan, beliau menangis dan beliau mengatakan, "Seandainya aku berada di antara surga dan neraka dan aku tidak tahu berada di mana, maka aku akan memilih lebih baik bagi saya menjadi abu ya, sebelum aku tahu apa yang harus aku lalui menjadi penduduk surga ke aku atau penduduk neraka karena apa karena takutnya kepada siksa Allah Subhanahu wa taala tentunya ini rasa takut ini akan bertambah kepada seorang hamba apabila dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dia memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dimiliki hendaklah selalu menambah rasa takut kepada Allah. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas tadi bahwa orang yang berilmu bukanlah orang yang pandai berbicara, tapi ilmu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah. Dan dikatakan orang itu berilmu kalau dia rasa takut dan dikatakan orang itu bodoh kalau dia tertipu. Sebagaimana perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan orang yang takut adalah yang senantiasa berupaya untuk meninggalkan perbuatan yang berdosa, yang mengakibatkan siksa kepadanya, seperti ribah, namimah, rish, curang, ya, gosip, membicarakan kejelekan orang lain, dan yang lain-lainnya. Sehingga dengan rasa takut ini, maka orang yang belajar, orang yang ngaji, ya setiap hari datang majelis ilmu, di sana dia kejar, ke sini dia kejar, hendalah selalu menambahkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya sehingga ada perubahan, sehingga ada pencerahan, semakin dia bertambah ilmunya, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah, semakin bertambah ilmunya, seorang istri semakin taat pada suaminya, semakin bertambah ilmu, seorang suami semakin bertanggung jawab pada keluarganya, semakin bertambah ilmu, semakin takut untuk berbuat dolim, kepada siapa saja. Semakin bertambah ilmu, semakin takut untuk durhaka kepada orang tuanya. Sehingga dia melakukan birul walidain. Semakin bertambah ilmu, semakin takut apa? Dia untuk zalim kepada saudaranya, baik dengan lisannya maupun dengan dengan perbuatannya. Maka itulah ilmu. Ilmu dan rasa takut tidak bisa dipisahkan. Ya. Sehingga Asy-Sya'bi ketika dipanggil ya alim, wahai alim, apa kata dia? Innamal alim man Allah Sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Maka hendaklah kita memiliki rasa takut ya sehingga ilmu yang kita miliki ini adalah bermanfaat. Oleh karena itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ada di dalam hati ilmu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik beliau berkata khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW berkhutbah suatu khutbah yang belum aku dengar sebelumnya Beliau bersabda, "Lau ta'lamuna ma la a'lam, la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Ya. Nabi bersabda, "Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Subhanallah. Bagaimana sikap sahabat Kemudian mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menutupi wajah-wajah mereka walahum khanin yaitu mereka sengau terdengar tangisan sehingga yang terdengar hanya rasa sengau dari hidungnya. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan ketika sampai kepada Rasulullah tentang sahabatnya maka beliau bersab, ber, ber, berkhutbah uridtu alayyal janna wan nar falam aral yawm min al-khair Shar walau ta'lamuna ma la a'lam labahiktum qalila wa labakaitum Telah dipaparkan kepadaku surga dan neraka dan aku tidak melihat dari itu kebaikan dan kejelekan. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Fama uti ala sahabi Rasulullah SAW yaum ashad minhu. Ghattu ya ru'usahum walahum khanin. Dan tidak pernah terjadi satu hari yang lebih parah yang terjadi pada sahabat Rasulullah pada hari itu di mana mereka menutupi wajah mereka dan mereka menangis terdengar sesungguhkan mereka karena apa karena takutnya kepada siksa Allah Subhanahu wa taala begitulah mereka para jemaah begitulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutnya kepada Allah sebagaimana yang disifati dalam Al-Qur'an dalam surat As-Sajdah ayat 16 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم yunfiqun yaitu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sedang mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan berharap dan mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka yang kami telah berikan kepada mereka itulah ikhwan fiddin pendengar roja dimanapun saudara berada perhatikan antara ar-raja, al khawf ar raja hendalah ada pada kita di dalam kita beribadah kepada Allah. al khawf di sini adalah al khawf al-ibadah, al ibadah. Karena khawf ada dua macam. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Salam Sa'imin di dalam Al-Qaul Mufid Al-Kitab Tauhid bahwa khawf ada dua macam. al ibadah dan al khawf at-tabi'i wal jibilli Ya. Adapun khauf ibadah wa tadallul ta'zim al khudu' dinamakan khauf sir, khauf ibadah, khauf tadallul, khauf rendah diri, khauf khudu', khauf ta'zim, khauf mengagungkan. Ya, ini tidak boleh dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khauf tabi'i, khauf rasa takut yang tabi'i yang uh, merupakan sifat-sifat yang tidak bisa lepas dari manusia seperti takut kepada api, ya, takut kepada binatang buas, maka ini perkara yang boleh. Bahkan takut seperti ini bisa jadi wajib. Ya. Seandainya bisa membawa kepada kebinasaannya. Seperti ada binatang buas, maka kita jangan takut hanya takut kepada Allah. Maka ini anggapan yang salah. Maka dia bahkan harus wajib lari. Ada kebakaran api, gak boleh takut. Hanya takut kepada Allah. Tentu ini tidak benar ya itu adalah al khawf at tabi'i rasa takut yang sesuai dengan fitrahnya manusia namun yang maksud takut di sini adalah khawful ibadah wa tadallul wa ta'dim wal khudu takut ibadah tadallul merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu takut dalam rangka mengagungkan Allah dan takut dari sisi Allah Rabbul Alamin maka hendaklah keduanya ini kita miliki dan kalau ada pada hati seseorang, maka akan mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan dia hatinya akan menjadi hati yang hidup. Pernah satu saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau datang mendatangi seorang pemuda yang mau meninggal. Sebagaimana hadis أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت إلا أعطاه الله ما يرجو وأمن وأمنه مما يخاف أخرجه الترمذي وسنده حسن نبي pernah datang mendatangi seorang pemuda yang akan meninggal. Lalu beliau menanyakan, apa yang kau dapatkan? Bagaimana keadaanmu? Apa jawaban pemuda tersebut? Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengharap Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku. dosa Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah Shallallahu bersabda, tidaklah berkumpul dua perkara, yaitu ar-roja wal khawf, di hati seorang hamba pada keadaan seperti ini kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan Allah akan berikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Oleh karena itu, ikhwan fitin pendengar Radio Roja, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada hati kita ini yaitu al-khauf war roja, yaitu rasa takut kepada Allah dan rasa berharap dalam kita beribadah. Janganlah kita terlalu pede di dalam kita beribadah hendaknya takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Tidakkah kita tahu Nabi bersabda inna ahadakum la malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar ya. Fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Lalu ketentuan mendahului dia, perbuatlah dia perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Karena apa? Karena yang dilakukan adalah karena fima yarahun nas, karena ria ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Maka kita harus takut jangan-jangan apa yang kita lakukan mengandung ria, mengandung sombong, mengandung ujub, mengandung perkara-perkara yang bisa menghanguskan amal-amal perbuatan kita sehingga kita menjauhkan diri dari membersihkan dan mentazkiyah diri kita wala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman janganlah kalian membersihkan mentazkiyah diri kalian kalau bukan saya kalau bukan saya ini saya, ini saya. Karena apa? Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ada rasa takut. Hendaklah ada rasa khawatir. Apakah ibadah saya bisa diterima? Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar, seandainya satu sujud dariku diterima oleh Allah, lebih baik aku mati lebih baik. Karena kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima atau ditolak. Karena kita tidak, tahu apakah dosa kita yang menonjol ataukah amal ketaatan kita. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahmani wa rahmatullah, hendaklah kita ada al-khawf wa roja, berharap dan rasa takut kepada Allah. Kalau seandainya dua ini berkumpul kepada seseorang, maka kata Nabi, "Illa atahullah ma yarju wa amanahu mimma khawf. mimma yakhaf." Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan Allah akan berikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini uh, saya kembalikan waktu kepada Al-Ah Al-Fadil Umar Hafizullah Ta'ala Falitafadal Nah Ustaz, Jazakallahu khairan atas materi yang Antum sampaikan di sore hari ini Ustaz Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi soal jawab Akan tetapi kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz Ya. Nah, baik para pendengar, sebelum kita masuki sesi soal jawab, kami akan jeda terlebih dahulu dan setelah itu bagi Anda yang ingin bertanya bisa melayangkan pertanyaan melalui via telepon dan dari studio kami akan jeda terlebih dahulu. Roja Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah للذاكرين والذاكرات ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Allah berfirman, Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu akan dilupakan. Al-Quran Wabil haqqi أنزلناه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar, Alhamdulillah kita memasuki sesi soal jawab pada pembahasan di sore hari ini Yaitu tentang pembahasan tazkirun nufus yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Al-Sihfilullah Ta'ala Dalam pembahasan Ar-Raja wal-Khawf Dan bagi Anda yang ingin bertanya, kami harapkan sekali pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau pada sore hari ini Dan Alhamdulillah Ustaz, kita sudah ada penukaran pertama Ustaz Iya. dari Umu Siti di Jakarta. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, silakan Umu. Ya. Uh, yang saya ingin tanyakan, saya pernah mendengar kalau seseorang sekiranya sudah berputus asa, artinya sudah menjalankan perintah Allah gitu ya. Namun ada ada rasa takut yang mendalam apakah diterima atau tidak amalan-amalannya katanya boleh berdoa kalau kalau sekiranya saya diberi umur panjang tidak taat kepada engkau ya Allah lebih baik uh, aku min, mohon diambil dimatikan uh, ya ah begitu uh, iya. oh, yeah. benarkah itu Ustaz Uh, saya mohon penjelasannya uh -huh. uh, jazakumullah khairan oh, iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz uh, yang benar adalah kalau seseorang tersebut ya dia sakit parah ya kemudian sakitnya itu tidak kunjung sembuh dan juga tidak tidak meninggal maka boleh dia berdoa seperti itu ya Allah kalau memang hidupku itu lebih baik bagiku maka panjangkan umurku dan kalau memang kematianku lebih baik maka cepatkanlah ya ajalku ini maka itu yang yang yang yang ada dalam hadis. Adapun bagi seseorang yang beribadah ya kemudian dia khawatir tidak terima, memang harus memiliki sifat seperti itu dan jangan uh, terlalu percaya diri bahwa dia akan terima oleh Allah ibadahnya, tapi juga tidak boleh dia mengatakan bahwa tidak terima oleh Allah, tapi harus ada rasa khawatir dan juga rasa berharap al khawf al arroja wal khawf maka itu yang harus ada ya dan tidak dibenarkan orang ketika dia tidak tahu dan khawatir apakah diterima atau tidak ibadahnya kemudian dia mengharapkan dengan doa seperti itu tidak benar ya yang benar adalah orang yang sakit yang sakit parah yang tidak kunjung sembuh kemudian dia uh, sudah tidak ada obat yang sudah yang bisa dilakukan oleh dia upaya yang bisa dilakukannya kemudian dia berdoa seperti itu itu dibolehkan ya demikian Allah Nah, Ustaz, uh, apakah ini juga termasuk dari bentuk kepersaasaan saat dengan dengan hal seperti itu saat Dia berdoa untuk segera mati karena takut tidak terimanya saat? Iya, iya. Dan tidak di tidak dianjurkan untuk berdoa seperti itu. Ya, justru apa namanya? hendalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ketika berada di atas ibadah seperti itu bersyukur. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan ya ibadi innama hiya amalukum وأحسيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه ya. Wahai hamba-hambaku itulah amal-amal kalian yang kuhitung untuk kalian dan akan aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tidak mendapatkan demikian, janganlah me melecehkan, janganlah mencemooh kecuali cemoohlah dirinya sendiri. Maka di dalam kita beribadah, ya hendaklah kita tetap ya optimis. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Ya ana inda dhanni abdi bihi, aku berada pada persangkaan hambaku. Tapi kita tetap khawatir, ya. Optimis dan khawatir itu yang harus ada di antara kita. Dan jangan hanya optimis saja sehingga nanti menjadi orang yang tertipu dan jangan takut saja nanti menjadi orang-orang yang putus asa. Ya, kalau kita begitu maka menjadi orang yang yang putus asa. Karena al-ifrat fil khauf yad'u ila al-ya's wal kunut. Orang yang berlebihan dalam takut ya kayak tadi itu akan bisa mendorong orang tersebut kepada keputusasaan. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik, saya kita angkat kembali pertanyaan kedua dari penelpon kita dengan Pak Supriyadi di Kebon Jeruk Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menganya bagaimana cara membersihkan diri supaya tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Iya, cukup Pak. Iya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, banyak yang bisa dan harus kita lakukan agar kita jauh dari perbuatan maksiat. Yang pertama adalah datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu karena apa? Karena Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan ya dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan tunjukkan jalan, akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jalan-jalan surga adalah amal-amal ketaatan kepada Allah dan menghindari amal-amal yang bisa menjauhkan dari api neraka. Nah, ini harus kita lakukan. Ya. Jadi pertama adalah datang menyelesaikan ilmu. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan orang-orang yang baik. Sebagaimana Nabi bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi fal ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung kepada agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau saudara selalu berteman dengan orang yang tidak mau sholat, lama-lama akan ikut tidak sholat. Kalau berteman dengan orang yang tidak suka sholat berjamaah, maka demikian pula. Tapi kalau berteman dengan orang yang baik, suka berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah, insya Allah kita akan seperti itu. Oleh karena itu, perhatikan dua perkara yang penting ini di samping yang lain, ya, yaitu selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk ke studio kami dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik Waalaikumsalam warahmatullah Ustaz, jika di dalam niat sebelum salat kita menyebutkan di dalam hati Dengan mengharapkan surga, kebaikan, taufik dan hidayah Allah Dan karena takut akan azab dan siksaanmu ya Allah Apakah itu satu perbuatan yang sudah tepat? Zakullah khairan Ustaz, silakan Ustaz Ya, tepat sekali ya Dan tepat tidak ada salah ya Dan perlu ditambah di sini yang namanya takwa sebagaimana Talak bin Habib beliau katakan nukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami Ulumul Hikam At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nur min Allah tarju Allah wa an tatruka Allah ala nur min Allah takhafu Allah yang namanya takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu Allah dengan cahaya Allah yaitu dengan ilmu Jangan sampai, wah ini amal ketaatan tapi tidak, diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya. Ya, maaf seperti acara maulid Nabi yang sekarang banyak kaum muslimin menjalankannya. Coba kita lihat apakah Nabi menjalankannya. Coba kita lihat apakah para sahabat menjalankannya. Coba kita lihat sejarah apakah para tabi'in menjalankannya. Coba kita lihat apakah para tabi'ut tabi'in menjalankannya. Kalau begitu tidak bisa dikatakan sebagai amal ketaatan. Karena ketaatan bukan takwa. Takwa adalah amal taat berdasarkan cahaya Allah, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perasaan. Dan orang tersebut ketika menjalankan ketaatan yang berdasarkan ilmu, tarju Allah mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Dan juga mening Wa'atat luka maksiat Allah meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan anggapan dan perasaan. Ya, seperti orang yang di zaman Nabi, ya dia anggap bahwa ini merupakan uh, ibadah ya dengan tidak menggunakan penutup kepala dan beri di, di atas terik matahari, di bawah terik matahari. Maka Nabi melarangnya itu. Ya, meninggal kematian berdasarkan ilmu juga dengan karena takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sebagian orang mengatakan biasanya dilakukan orang-orang sufi kalau engkau beribadah itu jangan mengharapkan balasan dari Allah nggak apa-apa ya jangan mengharapkan balasan jangan mengharapkan surga, ya nggak apa-apa Allah memasukkan kamu ke dalam neraka yang penting Allah ridho ya jadi beribadah adalah engkau mengharap ridho Allah nggak apa-apa engkau masuk neraka asalkan Allah ridho tidak mungkin ya kalau Allah ridho kepada kita kemudian masuk ke dalam dalam neraka tidak mungkin bahkan kita disuruh dalam beribadah itu dengan tegas berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan seperti sebagian orang ya yang dulu membaca dan juga kita dulunya membaca seperti itu di musola-musola ketika mau menjelang mau sholat biasanya mau sholat maghrib atau sholat isya dengan melantunkan bait-bait syair yang pada intinya tidak diajarkan Nabi yang diajarkan adalah doa ya kemudian batuan syair ilahi las lil firdausi ahla ولا أقوى على نار الجحيم فأبلي توبة وافر ذنوبي فإنك غفر الذنب العظيم Ya Allah, aku gak pantas menjadi penduduk surga Firdaus dan aku tidak kuat menjadi penduduk ahli neraka. Pantas maunya di mana? Harus tegas. Sebagaimana doa anak, doa yang diajarkan Allah, Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berikan kepada kami kehidupan yang baik di dunia, ya, Kemudian kebaikan di akhirat, kebaikan di akhirat adalah surga. Jauhkan aku dari api neraka. Bahkan Nabi mengatakan wa idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus rawahul bukhari. Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus, maka minta balasan. Ya. Dan karena takut kepada siksa Allah itulah takwa berdasarkan ilmu ketika melakukannya. Ya. Maka yang tadi itu adalah kebanyakan dari pemahaman-pemahaman sufi yang berakibat kepada pemahaman kalau beribadah jangan mengharapkan balasan ya kepada Allah dan jangan karena rasa takut kepada Allah karena rasa apa lagi dan itulah takwa kepada Allah kalau bukan karena rasa takut lantas karena apa sementara nantinya sendiri mengatakan wallah inni la'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah rawahul bukhari wa muslim Demi Allah, akulah orang yang paling ngerti tentang Allah dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ibadah itu ya akan rusak ya, kalau dengan cara-caranya dengan sufi. Demikian Ahmad. Nah, Ustaz. Baik, kita akan kembali angkat Ustaz pertanyaan dari penelpon di Jakarta Timur dengan Allah Kamal. Assalamualaikum. Sudah ya. dapat menyimak Ustaz dengan baik Ustaz? Maaf, tidak. Sama sekali tidak. Ah, baik, Ustaz. Ah, bagaimana? Eh, begini, Ustaz. beliau menanyakan tentang mohon dijelaskan mengenai Al Ghazali dengan juga bukunya yang penuh dengan ketasawufan. Iya, yang saya tahu beliau ya ter, uh, terjerumus kepada ilmu filsafat, ilmu kalam. Namun di akhir penghujung beliau, beliau kembali kepada akidah al sunnah, ya. Dan beliau menulis kitab, ya, adalah iljamul awam an ilmu kalam. Benar-benar nggak salah yaitu dilarangnya orang awam belajar tentang ilmu kalam, yaitu ilmu filsafat. Ya. Dan banyak orang-orang yang berkeliling untuk belajar ilmu kalam yang pada akhirnya mereka tidak menemukan apa-apa. Ya. Seperti Fahrul Razi dan lain sebagainya. Pada akhirnya kembali kepada Ahlus Sunnah. Demikian. Adapun buku-bukunya yang sudah berlalu, ya, seperti Ya'ulumuddin yang terdapat di situ juga para ulama menjelaskan hadis-hadis yang dhaif, bahkan yang maudhu, maka kita tinggalkan dari yang yang salah, ambil yang benar dan kembalikan kepada ahlinya ketika me mentarjih ya menguatkan mana yang benar dan mana yang salah. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat kembali dengan penelpon kita Ustaz di Depok dengan Umu Nisa. Assalamualaikum. Salam. Hmm. Ya, silakan Umu Nisa. Dengan Umu Nisa di sini. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz ini Ustadz, uh, tadi kan Ustadz mengatakan tentang hadis. Aku ini sebagaimana sangkaan hambaku ya. Nah kadang-kadang saya suka ada di hati itu ya Ustadz ya. uh, <laughs> kalau Allah punya sangkaan, kalau kita ini baik, sangkaan Allah itu juga baik ya. Kalau misalnya saya punya sangkaan, uh, kalau kita jahat, Allah itu jahat, <laughs> gimana Ustadz? <laughs> Mohon penjelasannya sama Ustadz, minta doanya ya anak saya nih udah nikah satu tahun lebih, kita minta didoakan sama Ustadz supaya cepat punya anak kata Ustaz. Oh iya, cukup umum. Oh, Ustaz ya, ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ketahui bahwa ana inda dhanni abdi bihi bahwa aku berada pada persangkaan hambaku. Oleh karena itu, kita jangan bersangka buruk kepada Allah. Kalau kita bersangka buruk, maka yang keburukan yang kita dapatkan. Ya, tapi bukan berarti Allah jahat. Tidak, tidak boleh. Itu adalah memberikan sifat yang tidak sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Ya. Dan Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim kepada diriku. Oleh karena itu, ya, janganlah kalian di antara kalian saling berbuat berbuat zalim. Nah ini, maka tidak benar ya. Maksudnya kalau apa namanya kita e, di situ bersangka baik kepada Allah, ya maksudnya di sini kita akan mendapat kebaikan Dan kalau kita bersangka buruk, ya, akan dapat keburukan. Dan bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala jahat dengan dengan dengan hambanya. Dan itu tidak benar. Tidak ada, tidak boleh mensifati Allah seperti itu. Ya, dan hukumnya haram bisa terjatuh kepada kesyirikan dalam tauhid asma wa sifat. Karena tauhid asma wa sifat adalah mengisahkan Allah dalam setiap nama dan dan sifatnya, yaitu memberikan nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan nabinya di dalam As-Sunnah. Demikian. Adapun doa supaya diberikan anak, maka saran kami adalah hendaklah banyak-banyak istighfar. Karena apa? Karena Al Hasan Al Basri didatangi oleh seorang yang tidak bisa memiliki anak. Apa sarannya? Perbanyak baca istighfar. Didatangi oleh orang yang uh, kekurangan harta, disuruh baca istighfar. Ketika didatangi oleh orang yang keku, apa namanya uh, kekurangan air hujan, disuruh membaca istighfar. Maka saya demikian saran dan nasihat Al Hasan Al Basri ini ya yaitu berbanyak baca istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan ya lakukan hal itu insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada urusan kita semuanya demikian Ahmad nah Ustaz Baik Ustaz, kita akan angkat kembali dengan penelpon kita Ustaz dengan Pak Ganda di Pamulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ganda. Uh, kalau jalan hajat dalam satu malam bisa dilanjutkan sholat tahajud nggak Iya, cukup. Kita gitu aja Pak. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz. Tolong, diulang Omar. Nah Ustaz. Nah. Beliau bertanya, apakah setelah melaksanakan sholat hajat bisa dilanjutkan dengan sholat tahajud Ustaz? Oh iya, iya. Iya sholat malam ya, nah, sholat hajat, sholat apa saja silakan ya. Dan sholat malam yang penting dilakukan dua-dua ya, yang utama dua-dua. Karena Nabi mengatakan salatul lail masna masna wa in khasyahadukum as-subh shalla ra'atan wahidah tutir lahu qad shalla. Ya, salat malam itu dua-dua. Kalau khawatir masuk subuh, salatlah satu rakaat sebagai witir. Ya. Kalau habis habis witir mau salat lagi boleh, boleh. Karena juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang dalam membukhari Bukhari, Nabi juga pernah melakukan salat setelah melakukan salat sholat witir. Ya tahajud dan juga dengan yang lain silahkan tidak ada masalah. Dapat. Iya. Iya. Nah. Iya. Baik Ustaz, kita akan angkat Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik Ustaz. Di iya. sini beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, eh, Ustaz, bagaimana dengan sebuah buku yang berjudul La Tahzan? Di, ya. di iya. situ tertulis seorang wanita berdoa, ibadahku bukan karena surgamu, juga bukan karena takut nerakamu tapi ya. karena mengharapkan kesayanganmu dan buku ini sangat menjadi bestseller saat ya mohon ya. penjelasan saat iya iya ini ber, bertentangan dengan banyak dalil coba bagaimana mengatakan seperti itu sementara dalam Al-Quran dikatakan tata jafa junubuhum anil Madajih yada'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun ya jadi di sini Allah berfirman mereka jauh lambungnya dari tempat tidur dan mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan khaufan wa tama'a. Khauf dan tama'. Khauf di sini adalah karena takut kepada Allah, kepada sisa Allah, ya. Dan tama' di sini karena apa? tamak kepada pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang telah kami rezekikan mereka berinfak. Nah, karena itu, tinggal kita kembali kepada kepada kita masing-masing mau menggunakan perasaan itu hanya perasaan saja ya itu perasaan sementara sudah jelas Nabi mengatakan wa idza sa'altumullah al jannah fas'aluhu al firdaus kalau kalian minta surga kepada Allah mintalah surga firdaus lantas siapa yang mau kita ikuti ya perasaan kita akal kita atau cara ibadah orang-orang itu ya seperti tadi itu ilahi lak dulul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fa'abali taubata wafir dhunubi fa'innaka ghafiruz zambil azimi ya itu sering kita baca dulu ketika di surau-surau ya kita ketika belum ngerti Alhamdulillah sudah paham tinggalkan ya Allah ilahi lastul firdausi ahla aku gak pantas menjadi penduduk sorga dan aku tidak kuat menjadi penduduk ahli neraka masuk ke dalam neraka jahanam. Maka kita harus tegas. Dan Allah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Dan kalau Allah ridho kepada hambanya, tidak mungkin Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Dan ketika kita minta surga Allah, berarti kita minta ridho Allah. Karena memang Allah menyuruh kita minta itu. Ya, Barang siapa yang berdoa, Ya Allah masukkan aku ke surga sampai tiga kali, maka Allah mewajibkan masuk surga. Barang siapa berdoa, Ya Allah lindungi aku dari neraka tiga kali, maka akan dilindungi dari api neraka. Ya tentunya harus melakukan sebab-sebab. Ya. Maka kalau kita mengatakan aku aku beribadah kepada engkau bukan mengharapkan belasan darimu, bukan mengharapkan surgamu dan bukan karena takut kepada nerakamu. Ini namanya sombong. Ya, namanya sombong. Sombongnya apa? Pertama menolak kebenaran karena kebenaran mengatakan al-haq mengatakan apa? Al-haq mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-haq kebenaran mengatakan kalau engkau minta surga fa idza ta'altum Allah al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Kalau engkau minta surga mintalah surga firdaus kepada Allah. Ya. Kemudian kebenaran mengatakan surat As-Sajdah pada ayat yang ke-16 yaitu Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum ini memberikan sifat ya kepada orang yang beriman di mana sebelumnya nama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun sesungguhnya beriman yang beriman kepada kami adalah orang-orang apabila dis, mereka dis, apa zukiru biha diperingatkan mereka kharru sujjada yaitu mereka tersungkur sujud wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka mengucapkan tasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastakbirun dan mereka tidak sombong. Siapa mereka? Mereka adalah kata jafa junubuhum anil anil madaji' lambung mereka jauh dari tempat tidur yad'una rabbahum khaufan wa tama'a di mana mereka menyeru Allah beribadah kepada roh mereka khaufan karena karena rasa takut wa tama'an karena rasa tamak tamak kepada pahala tamak kepada balasan, tamak kepada surga. Khauf karena takut kepada siksa, takut kepada neraka. Oleh karena itu tinggalkan pemahaman itu. Dan saya sarankan janganlah membaca Al-Tahzan. Sayyid Umar nah, ya. Nah. Baik kita akan angkat berikutnya dengan telepon kita Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini Umu? Dengan Ani di Silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Begini saat Ana mau bertanya, uh, beberapa bulan yang lalu uh, di sekolah anak-anak terjadi kejadian yang mengakibatkan seorang anak terluka. Uh, diakibatkan karena pada saat itu posisi uh, di sebelahnya itu anak-anak. Dan akhirnya anak tersebut terkena luka bakar uh, dan akhirnya sekarang keluarganya menuntut untuk Ana untuk memberikan uh, biaya pengobatan setiap bulan. Apakah itu menjadi satu keharusan Ana untuk uh, membayarkannya? Sementara Ana dan keluarga uh, untuk biaya sehari-hari pun tidak lebih dan tidak uh, kurang. Alhamdulillah sangat cukup. Iya, jadi mohon uh, Nasihatnya yeah. begitu. Ya, yeah, ya. Yeah. Sutran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi uh, apa namanya? Kalau itu terjadi seperti saya contohkan kalau seseorang misalkan lempar batu kena kaca orang atau kaca mobil pecah. Ya, sengaja atau tidak sengaja Ya, kalau sengaja pasti. Bagaimana kalau tidak sengaja? Apakah dia harus mengganti? Maka dia harus mengganti. Ya, harus mengganti. Sebagaimana dalam kaidah fikih oleh Syekh Nasir As-Sa'di di situ juga disebutkan. Ya, kemudian eh, seandainya anak yang melakukan itu maka orang tuanya yang mengganti. Nah, maka hal ini ya karena dia menjadi penyebab maka dia harus bertanggung jawab dan orang tuanya yang yang harus me menggantinya. Ya, persoalannya sekarang adalah as-sulhu khair, yaitu damai itu baik. Ya, andi artinya kalau memang tidak mampu berdamai bagaimana sebaiknya karena la yatibu malumurin illa anti binafsis tidak halal harta seorang karena dengan kecuali dengan keridoannya. Ya, demikian juga dengan badannya tadi karena kulul muslim alal muslim haram ya damuhu wa maluhu wa irduh rawahu muslim setiap muslim satu dan lainnya haram terjaga darah ya eh, harta darah harta dan kehormatannya maka dari sini termasuk juga badannya makanya oleh itu ada kisos ya ada kisos al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ya dan orang yang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, Eh, oleh karena itu dalam hal ini ya tetap harus berganti dan kalau memang tidak memiliki kemampuan dengan berdamailah. Kalau memang mereka rela untuk berdamai maka nggak ada masalah. Namun dalam hal ini tentunya sesama kaum muslimin kalau saling merelakannya insya Allah mudah-mudahan itulah akan melahirkan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Ya, demikian Ahmad. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali Ustaz dengan dengan penelpon kita dengan Pak Reno yang sedang dalam perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, silakan Pak Reno. Salam ya. Nah, dari Pak Reno Ustaz Polda. Iya, iya Pak Reno. Ya, ya. Uh, mau nanya Ustaz, kan ya, uh, berbarengan dengan bulan ini kan ada acara Maulud tuh. Ustaz. Iya. Nah, bagaimana ya. sikapnya saya terhadap lingkungan warga tempat yang ingin merayakan acara Maulud di masjid-masjid tempat sedangkan dalam hati nurani saya tidak setuju dengan acara maulid tersebut. Terus kemudian iya. sering ada uh, apa imam-imam masjid minta sumbangan kepada kita. Apakah kita iya. termasuk ikut andil uh, dengan ibadah tersebut? Iya. Berdosa atau tidak kita kalau umpama kita menyumbang acara maulid itu terhadap masjid-masjid di rumah saya gitu. Ya, Demikian gitu aja Ustaz. Ya, Mohon maaf. Syukran yeah. Waher, Ustaz. Afwan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Satu lagi kita sampaikan, kami sampaikan kepada kaum muslimin ya. Coba kita perhatikan karena ibadah itu hukum asalnya al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syuri'a. Hukum asal ibadah itu terlarang kecuali yang disyariatkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah, maka kita telah membuat syariat sendiri dan Allah berfirman, "Am lahum syuraka syara'u minad dini ma'lam ya'dan bihillah?" Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat lain yang diizinkan Allah? Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan, manis tahsana takut syara'a." Barang siapa menganggap sesuatu, oh ini baik, ya, karena memperingati ini, memperingati itu, ini baik, ini kan bisa membuat orang nanti bisa sadar, ya, maka dia telah membuat syariat. kata beliau, Al-Imam syafii Nah, sekarang coba kita perhatikan apakah dengan seperti itu orang-orang cinta Rasul. Coba kita lihat masjid-masjid sepi, subuh hanya berapa baris. Tapi dengan ilmu, dengan diajarkan ilmu yang benar dan diajarkan kecintaan kepada Nabi yang benar, in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampunkan dosamu. Al Hasan Al Basri mengatakan bahwa orang yang mengatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat ini. Dan Al Habib Mukasir juga mengatakan barang siapa menyatakan cinta Rasul tapi tidak sesuai dengan cara yang diajarkan Rasul, maka ketahuilah dia itu pendusta. Al-Hafiz Mukasir yang madhabnya Syafi'i. Nah sekarang pertanyaannya, Apakah diajarkan seperti itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi ulang tahun tidak pernah. Ya, coba kita buka sejarah. Nah, lantas bagaimana ya dengan kalau ada seperti itu? Ya, kalau memang ada seperti itu kita tidak boleh kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal 'udwan. Kerjasamalah kalian dalam masalah kebaikan dan ketakwaan dan jangan bekerjasama dalam masalah permusuhan dan per, perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, oleh karena itu kalau ada yang minta sumbangan kita katakan bahwa kita jelaskan dengan baik karena masih banyak kaum muslim tidak paham ya bahkan e, disandarkan kepada dalil-dalil yang tidak ada kaitannya dengan itu seperti kenapa berpuasa hari Senin karena hari itu aku lahir dan hari itu aku di, di, diangkat sebagai sebagai rasul ya dan dia dijadikan sebagai dalil bahwa Nabi merayakan kelahirannya tidak jauh dari dari itu semua. Dan seandainya itu dirayakan tidak seperti itu, tidak kumpul-kumpul, kemudian macam-macam perayaan tidak ada. Ya, laukan khairan la sabaquna ilaih. Seandainya baik pasti akan dilakukan oleh para sahabat dan sahabat tidak melakukannya, tabi'in, tabi tabi'in. Ya, tidak ada yang melakukannya. Dan itu pernah saya baca sejarah, itu muncul pada masa Al-Fatimiyah Al-Fatimiyah, ya khilafah Al-Fatimiyah itu yaitu khilafah yang dikelilingi oleh orang-orang Syiah. Nah, itulah. Tolong kepada kaum muslimin semuanya jangan menganggap kalau kita mengatakan begini kemudian uh, datanglah uh, nambah seruan-seruan atau ucapan-ucapan yang seharusnya tidak perlu diucapkan uh, bahwa itu adalah Wahabi, bahwa ini begini Coba kita perhatikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatul hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada nabi itu contoh yang baik dan nabi tidak mencontohkan hal ini kepada kita. Ya, tolong buka tafsir Ibnu Katsir pada surat yang saya bacakan tadi, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaitu hal itu pada terdapat dalam uh, surat uh, eh, Al-Imran ya, ayat 31 dan buka tafsirnya, penjelasannya bahwa al Habib Muqassir mengatakan kalau orang menyatakan cinta Rasul tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW maka dia pendusta. Pertanyaannya, apakah Nabi mengajarkan itu? Pertanyaannya, apakah para sahabat melakukan itu? Pertanyaannya, apakah para tabiin melakukannya? Tolong buktikan, tolong tunjukkan sejarah tidak jangan kita menipu sejarah ya kalau memang tidak ada kita tinggalkan dan kalau ada orang yang mengajaknya kita tentunya mengatakan bahwa itu tidak ada dengan cara yang santun yang baik ya karena masih banyak kaum muslimin yang salah paham ketika dikatakan bahwa acara Maulid Nabi itu tidak ada dengan tuduhan macam-macam ya dan kita sabar dengan tuduhan seperti itu ya karena dengan cara begitu memperbaiki kaum muslimin, bagaimana sholatnya, bagaimana cara berbisnisnya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara bertetangganya. Nah inilah harus kita perhatikan. Ya. Maka janganlah mengharapkan keberuntungan tapi tidak menggunakan jalannya. Innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fi ma haramallahu alaih. Nabi mengatakan Allah tidak menjadikan obat bagi umatku dari apa yang diharamkan. Penyair mengatakan tarjun najata walam tasluk مسالكها إن السفينة لا ترجع على al لا تجري على 'ala engkau mengharapkan keberuntungan tapi engkau tidak berjalan di jalan-jalannya sesungguhnya perahu tidak berjalan di atas daratan maka kalau diajak untuk nyumbang itu tentunya ditolak dengan baik dan perhatikan dua sifat sikap yang sering saya sampaikan mudoroh dan mudahanah mudoroh sikap lembut tapi tidak mengorbankan agama sementara mudahanah sikap lembut, sikap lembut tapi mengorbankan agama. Mana yang harus diambil adalah mudaroh, ya, mudaroh. Ya. Sementara mudahana tinggalkan wadu lautudhinu faidhinun. Mereka menginginkan Muhammad kalau engkau mudahana yaitu sikap lembut dengan mengorbankan agama, mereka pun juga akan mengorbankan. Makanya ketika Nabi diajak untuk menyembah Tuhan mereka setahun, mereka pun juga mau nyembah Tuhan Nabi setahun, maka turun ayat kuliah ya yuhal kafirun, la abudu ma ta'budun ila akhir ayat. Ya. Bahwa lakum dinukum mulyadin, agamamu, agamamu, dan agamaku, La na'amaluna wa lakum a'malukum. Perbuatanmu, perbuatanmu, perbuatan kami, perbuatan kami. Maka jangan kita ikut-ikutan. Karena apa? Karena nanti akan berlepas diri. Perhatikan soal Al-Baqarah 166, Ittabar alladziina tubi'u minal alladziina tabau wa azab وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا Ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang yang orang-orang yang mengikuti, ketika melihat putusnya hubungan dan melihat azab, maka berkatalah orang yang ikut-ikutan, seandainya aku punya seandainya aku punya kesempatan berlepas diri dari kalian, aku berlepas diri dari kalian sebagaimana sekarang ini kalian berlepas diri dari aku, dari kami. Nah, inilah para jemaah, ikhwan fiddin, rahmani, Allah, pendengar roja dimanapun saudara berada, maka lebihlah kita untuk mempertanyakan, ya lebih kritis dalam masalah ibadah ini, dari mana asalnya, apakah itu ada tuntunannya atau tidak, sebab man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun barang siapa beramal tidak ada contoh dari kami maka tertolak demikian Umar nah Ustaz mungkin sebagai penutup pada pertemuan kita kali ini Ustaz silakan Ustaz ya. Ya, jadi sebagai penutup adalah hendaklah al-khauf dan ar-raja ini menjadi bingkai dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga al-mahabbah sudah kita bahas karena ini semua akan menjadikan hati kita hidup terutama dalam pemahaman ar roja tadi jangan sampai salah paham kalau salah paham memahami roja maka menjadi orang yang tertipu kalau berlebihan memahami apa memiliki sikap al khauf seperti tadi mengingkar kematian karena khawatir tidak terima amal-amal yang dilakukannya akan menjerumuskan orang kepada sifat putus asa. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah sesuai ilmu dan amal kita. Jangan sampai salah paham dalam memahami seperti tadi mengatakan bahwa ya Allah saya beribadah kepadamu tidak mengharapkan surgamu dan tidak takut karena nerakamu. Semua adalah tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan dalil. Nabi saja sampai beliau berbicara ber, bersabda seperti itu. Allah juga berfirman agar kita ini dalam beribadah mengharapkan sorga Allah dan karena takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.